dimanapun Anda berada Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dalam keadaan mendapatkan berbagai macam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan siap untuk senantiasa mengemban kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kita akan eh, berbicara mengenai masalah cinta dan juga masalah takut. Dua kata yang senantiasa akan ada membersamai setiap orang yang masih hidup, setiap orang yang masih memiliki jiwa yang normal. Maka dua kata ini akan senantiasa ada pada mereka semuanya baik yang masih kecil usia remaja dewasa ataupun mereka yang telah bahkan menginjak lansia sekalipun maka mereka akan senantiasa memiliki dua rasa yang saling bertentangan ini. Satu rasa takut satu rasa cinta. Dan kemudian di antara eh, bentuk-bentuk ibadah yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain uh, takarrub dengan beribadah kepada Allah dengan perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang tampak seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berzikir dan eh, ibadah-ibadah e, yang lainnya namun juga kita mesti melengkapi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah dan bahkan boleh kita katakan ibadah ini adalah ibadah-ibadah yang sangat agung bahkan lebih agung dan lebih berat bagi kita manusia untuk bisa merealisasikannya kenapa? Karena kalaulah ibadah-ibadah yang sifatnya zahir bisa dilihat oleh panca indera, maka yang akan bisa memperbaiki ibadah kita selain kita sendiri, maka di sana ada e, kemungkinan faktor eksternal dari pihak lain yang juga ikut ya, bisa ikut membantu diri kita di dalam memperbaiki ibadah-ibadah tersebut. Ya seperti tatkala kita sholat, misalnya sholat kita salah, maka masih mungkin ada orang yang menegur kita. Wahai saudaraku, ini sholat anda ini kurang benar. Ya misalnya ketika rukuk, ketika sujud tidak ada tumak ninahnya. Ini kurang lama. Sehingga sholat anda nanti tidak sah. Ataupun tatkala kita misalnya membayar zakat. Ya, membayar zakat. Ada orang yang menegur bahwasanya nilai yang kita bayarkan itu kurang memenuhi keharusan, kewajiban yang harus kita keluarkan. Ya. Jumlahnya kurang. Demikian juga tatkala kita melakukan ibadah haji, maka sangat mungkin tatkala kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka akan segera diingatkan oleh saudara kita yang lainnya. Ya, ini ibadah-ibadah yang lohir. Ya, yang sangat memungkinkan orang lain itu kemudian mengingatkan kita, mengoreksi kita tatkala kita memang di dalam melakukannya ada kekurangan atau bahkan ada kesalahan. Nah, berbeda dengan ibadah-ibadah yang sifatnya tersembunyi ataupun ibadah-ibadah yang sangat erat berkaitan dengan hati ataupun ibadah kolbiah ya sebagaimana kita tahu bahwa ya, ibadah itu yang tampak terdiri dari dua hal yaitu ibadah e, af'aliyah ataupun badania itu yang berkaitan dengan masalah badan kita dan bisa juga yang berkaitan dengan masalah e, kauliah yaitu ucapan-ucapan kita selain juga yang kedua ibadah yang berkaitan dengan masalah maliyah. Nah di sana ada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati yang sering disebut dengan ibadah kolbiyah. Nah maka ibadah kolbiyah ini sungguh sangat berat untuk direalisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari karena bahwa yang bisa memperbaiki kondisi ibadah kolbiyah ini ya selain Allah tentunya adalah hanya kita sendiri ya hanya kita sendiri adapun orang lain tidak mengetahui ya misalnya ketika kita uh, melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya kolbiyah ini apakah kita melakukannya ikhlas ataukah tidak, maka orang lain tidak bisa mengetahuinya. Yang tahu hanya diri kita. Nah, sehingga orang lain tidak bisa untuk ikut memperbaiki keadaan ibadah-ibadah yang sifatnya kolbiah tersebut. Nah, maka sungguh ini sangat berat. Kalaulah kita mendapatkan kekurangan, apalagi kita mendapatkan kesalahan di dalam ibadah-ibadah kolbiah, maka mutlak ya tentunya selain bantuan Allah adalah diri kita sendiri. Ya. Kalaupun kita kemudian ingin mendapatkan bantuan orang lain, maka harus kemudian kita e, menyampaikan dahulu apa yang ada di dalam hati kita. Nah ibadah-ibadah kolbiyah itu seperti semisal, ya yang jelas yang pertama adalah ikhlas. Kemudian seperti sober, ya, dalam segala bentuknya, sobar di dalam menjalankan setiap perintah Allah, perintah Rasulnya, sabar di dalam menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Sabar tatkala kita mendapatkan ujian berupa musibah semisalnya. Maka sangat berat. Bahkan mungkin kita sering mendengar Ya, masalah sabar ini perkara yang mudah untuk diucapkan. Hanya dua ya, hanya dua lafat. Dua suku kata, sabar. Akan tapi begitu sulit untuk direalisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita pernah ingat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati salah seorang perempuan yang sedang meratapi anak e, perjakan yang meninggal di kuburan. Maka Rasulullah kemudian mengatakan ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Maka perempuan tadi langsung serentak menjawab, "Enak aja bilang sabar-sabar. Anda tidak merasakan apa yang saya rasakan. Tidak tahu kalau yang memerintahkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikian juga di sana ada ya tawakal, kepasrahan diri kita kepada Allah. Setelah berusaha, setelah berdoa, kemudian kita pasrah kepada Allah. Kemudian di sana ada rasa cinta, rasa takut, dan yang semacamnya. Ini di antara ibadah-ibadah kolbiyah. Nah kalau kemudian ibadah itu memang bisa berupa yang tampak bisa dilihat dengan panca indera kita, ya bisa dilihat dengan indera kita. Dan di sana ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dilihat dengan indera kita. Hal ini memang sebagaimana yang pernah disampaikan oleh beliau Syekhul Islam rahimahullahu taala yang beliau katakan bahasanya ibadah adalah ismun jami'un kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah al aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinati bahwa ibadah adalah sebuah istilah sebuah ungkapan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala baik berupa perkataan ataupun berupa perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ya. Inilah memang bahwa kenyataannya demikian. Kita pun semuanya yang merasakan akan adanya perkara-perkara yang tersimpan di dalam diri kita. Nah, maka sebagaimana yang kita sebutkan di atas tadi bahwa di antara Ya di antara ibadah yang berkaitan dengan masalah hati di antaranya adalah cinta. Ini adalah cinta. Mungkin kita memang sering sekali mendengar kata-kata cinta. Lebih-lebih lagi tatkala masih muda. Ini biasanya kata-kata yang sangat sering mengiringi kehidupan mereka. Namun sayang bahwa cinta ini terkadang hanya dibatasi. Ya, cakupan cinta ini hanya dibatasi perasaan seseorang, ya perasaan seseorang kepada lawan jenisnya. Padahal yang namanya cinta itu sangat-sangat luas. Ya, sangat-sangat luas ada cinta kita kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada teman kita, dan juga di sana ada cinta yang sangat besar, itu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tentunya kita sebagai kaum muslimin jangan salah di dalam memaknai cinta dengan makna yang dengan makna yang sekupnya sangat kecil itu cinta kepada e, cinta seseorang kepada lawan jenisnya semata. Dan cinta ini memang semua kita merasakannya. Ketika kita dahulu masih kecil sampai sekarang ketika kita sudah ya menginjak remaja, dewasa dan bahkan tatkala sudah masuk ke usia lansia sekalipun, maka cinta itu senantiasa mengiringi kehidupan kita. Dan semua kita merasakan dampak dari cinta yang ada di dalam diri kita. Seorang anak kecil dahulu kita masih ingat. Tatkala kita cinta dengan semisal main bola hujan sederas apapun, bahkan hujan yang diiringi dengan petir yang menggelegar, itu pun tidak menjadikan surut, tidak menjadikan takut. Ya si anak kecil tersebut kita dahulu ya untuk tetap bermain bola. Cinta mampu menggerakkan, membangkitkan semangat seorang anak kecil untuk bermain. Bahkan terkadang cintanya seorang anak kecil kepada mainan yang sedang dia senangi bisa sampai melupakan waktu. Terkadang sampai lupa makan, lupa belajar, lupa membersihkan dirinya dan seterusnya. Demikian juga cinta seseorang kepada lawan jenisnya ini akan membangkitkan semangatnya, membangkitkan jiwanya, menggerakkan hatinya untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh yang dicintainya. Sehingga mereka pun rela untuk mengorbankan hartanya, bahkan rela mengorbankan jiwanya dalam rangka untuk memenuhi perintah yang dia cintai. Namun bahwa cinta kepada lawan jenis ini hendaknya jangan disalah gunakan. Dan cinta kepada lawan jenis ini yang akan mendatangkan keberkahan dan ridha Allah bahkan mendatangkan pahala adalah cinta seorang suami kepada istrinya ataupun seorang istri kepada suaminya. Adapun cinta kepada lawan jenis yang kemudian dia melakukan segala sesuatu yang layaknya dilakukan oleh seorang yang sudah menjadi suami istri padahal dirinya belumlah menjadi suami istri dengan dalih apapun ya sebagaimana yang beberapa hari lagi akan terjadi yang ini merupakan satu di antara uh, perbuatan orang-orang kafir namun sayang banyak sekali para pemuda-pemudi kaum muslimin yang tidak melakukan penelitian lebih dahulu akan dampak buruk dari apa yang mereka ikuti. Tidak memikir jauh ke belakang dengan apa-apa yang mereka lakukan. Yaitu mereka yang saling bervalentine. Mereka bervalentine dalam rangka untuk membungkus nafsu hewan yang ada pada diri mereka. Untuk melakukan segala hal ehwal yang mereka sukai dalam rangka katanya untuk melampiaskan ataupun untuk menunjukkan kecintaan. Hari kasih sayang untuk menunjukkan kasih sayang. Ya bukan seperti itu. Ya bukan seperti itu tentunya kecintaan yang akan mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun itulah, itu fakta bahwa memang dengan cinta maka seorang itu terkadang melakukan berbagai macam hal yang itu tidak akan dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki cinta padanya. Cinta dalam perkara tersebut. Namun tentunya sebagai seorang muslim, dirinya tatkala hendak melakukan konsekuensi daripada cinta ini dilihat. Bertentangan ataukah tidak dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian cinta yang akan mendatangkan keberkahan, keridoan dari Allah Subhanahu wa taala hanya dua. Ya, hanya dua. Yang pertama adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mutlak. Tidak bisa tidak ini harus dimiliki oleh setiap Muslim. Ketika seorang muslim hatinya kosong dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala waliyadubillah billah, tentunya dirinya tidak akan pernah bisa melakukan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian secara zahir tampaknya melakukan sesuatu yang menjadi tuntutan Allah, sudah jelas itu bukan karena Allah. Niatnya bukan karena Allah. Akan tapi niatnya pasti karena makhluk. Hal ini sebagaimana yang boleh jadi dilakukan oleh orang-orang munafik. Yang hati mereka tidak pasrah, tidak iman kepada Allah. Kalau kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah yang kita lihat secara zahir akan tapi hakikatnya itu hanya semata-mata untuk menipu Allah, menipu kaum muslimin. Yukhadi'unallah. Mereka ingin menipu Allah. Padahal Allah kemudian sangat mudah untuk membalas tipu daya mereka idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, ini satu di antara ciri orang-orang yang beramal bukan karena Allah, tatkala mereka berdiri untuk melakukan salat, maka mereka melakukannya dengan bermalas-malas. Kenapa? Karena bahwa salat yang mereka lakukan dan ibadah-ibadah yang lain yang mereka lakukan dalam rangka yuraunan nas. Ya riya semata-mata supaya dilihat oleh manusia wala yadhkurunallaha illa qalila dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah tidaklah ingat kepada Allah kecuali sangat-sangat sedikit kenapa mereka melakukan seperti itu karena tidak memiliki cinta di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan dasar fondasi kecintaan-kecintaan kita kepada selainnya. Artinya bahwa tatkala kita hendak memberikan cinta ataukah kita tidak memberikannya ini harus didasarkan kepada kecintaan kita kepada Allah. Dengan kata lain, Allah memerintahkan kepada kita untuk mencintai ini, ataukah tidak. Allah melarang kita untuk mencintai sesuatu ataukah tidak. Maka senantiasa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu mencintai karena Allah, ya. Mencintai karena Allah. Artinya bahwa kita mencintai sesuatu itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Maka kita katakan tadi bahwa cinta kita kepada Allah ini sebagai poros, sebagai sumber, sebagai dasar cinta kita kepada selainnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridho kepada nabinya, maka sebagai buah konsekuensi kecintaan kita kepada Allah, kita pun juga harus mencintai nabinya, bahkan para nabinya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridho kepada para sahabat, maka konsekuensinya kita pun juga harus mencintai dan ridho kepada para sahabat. Ya Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, maka kita pun juga harus mencintai orang-orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ya, ini yang dimaksud kita mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Contoh satu di antara perkara yang sangat mulia yang kita diperintahkan ya untuk mencintai saudara kita sesama muslim ya cinta karena mereka adalah sesama muslim karena mereka adalah sesama mukmin sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita. Di antara dampak buah seseorang yang mampu mencintai Allah, mencintai Rasulnya, lebih tinggi ketimbang kecintaannya kepada selain Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Dan juga tatkala seorang mencintai orang lain. Karena Allah dirinya pun juga akan mendapatkan manisnya iman. Ini bukti bahwa tatkala kita mencintai sesuatu, seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini pun akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan memberikan balasannya baik ada yang secara langsung ataupun yang ditunda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salasun man kunna fihi wajada halawatil iman. Ada tiga sifat yang manakala seseorang itu memiliki tiga sifat ini, maka dirinya akan merasakan ya akan merasakan menikmati yang disebut dengan manisnya keimanan. Apa itu yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Dan yang kedua yaitu ayu ayuhibal mar'u la yuhibbuhu uh, illa lillahi wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah yaitu seseorang mencintai orang lain dan tiadalah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala Dan yang ketiga adalah seseorang itu membenci untuk kembali kepada kekufuran ba'da id Allahu minhu. Ya setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya dari kekufuran tersebut kama yakrahu ayyukdafa sebagaimana tidak sukanya kebenciannya ya untuk kembali kepada uh, untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, seseorang yang di dalam hatinya terdapat tiga sifat ini maka dirinya akan merasakan ya, merasakan manisnya keimanan. Ya. Ini diantara dalil bahwa memang yang namanya cinta yang paling pokok itu adalah kepada Allah dan kemudian yang kedua mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain diantaranya ketika Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna keimanan seseorang ya, sehingga dirinya mencintai untuk saudaranya ya, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya. maka ini di antara dalil juga yang membuktikan bahwa kita perlu mencintai ya, saudara kita yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan juga sebagian dari sabda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tingkatan keimanan yang sangat tinggi itu tatkala seorang itu ahabba lillah wa ghadaba lillah wa yaghdabu lillah. Tatkala seorang itu cinta karena Allah, membenci karena Allah dan wa adillah. Wa hadillah? memberi dan tidak memberi itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka parameter seseorang untuk mencintai selain Allah Subhanahu wa taala ya supaya dirinya mendapatkan keridhaan dari Allah, rahmat dari Allah, balasan yang mulia dari Allah yaitu bahwa e, parameternya adalah dikembalikan kepada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah taala beliau menjelaskan cinta karena Allah merupakan buah mencintai karena Allah. Dan itu memang kita rasakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan cinta adalah kecocokan hati kepada apa yang dicintai oleh Allah. Ya. Maksud daripada cinta kepada Allah adalah kecocokan hati kepada apa yang dicintai oleh Allah. Sehingga dia mencintai apa yang dicintainya dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa Cinta itu macam-macam ya. Cinta itu macam-macam. Ada yang cinta topiain, ya, cinta topiain. Itu maksudnya adalah cinta yang memang merupakan tabiat manusia. Seperti seseorang yang cinta kepada makanan-makanan yang enak, seorang cinta kepada lawan jenis ini adalah dasar uh, pada awal pada dasarnya dia adalah cinta tabi'i. Dan di sana ada cinta namun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang mencintai kekufuran. Seseorang mencintai kesyirikan. Nah, di sana ada seorang yang akan memperoleh pahala yang sangat besar dari Allah yaitu manakala cinta yang dia berikan sebagai bentuk ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang bahwa setiap kita, setiap kaum muslimin tatkala kita ditanya apakah Anda cinta kepada Allah, tentunya kita akan mengatakan iya. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah seperti apakah cinta kita kepada Allah? Apakah cukup kita wujudkan dengan lisan kita, aku cinta kepada Allah? Ataukah ada parameter tersendiri? Ya, untuk seseorang itu dikatakan betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bahwa ungkapan cinta kita kepada Allah yang ini merupakan ibadah yang sangat agung dan bahkan sebagian para ulama mencantumkannya cinta kepada Allah ini merupakan satu di antara syarat ya syarat sahnya ucapan la ilaha illallah ya. oleh karena itu untuk menilai apakah ungkapan kita aku cinta kepada Allah ini sudah benar ataukah belum? Kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad katakanlah kepada manusia Jika kalian benar-benar mencintai Allah Maka apa? Ya, jadi kita akan dikatakan benar-benar mencintai Allah ya, Tatkala ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW Itu tatkala kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Mengikuti beliau dalam seluruh aspek kehidupan kita ya dalam seluruh aspek kehidupan kita kenapa karena memang dirinya adalah suri teladan yang baik yang paling baik dalam seluruh sisi kehidupannya dalam masalah keyakinan ataupun akidah dia adalah yang paling baik dalam masalah berbagai macam ibadah maka dia adalah orang yang terbaik di dalam melakukan berbagai macam ibadah. Dalam masalah akhlak, beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang paling mulia. Bahkan Allah sampai mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, sungguh engkau memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia. Dalam masalah ketakwaan, maka beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau katakan la ini uh, eh, laat kokum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah berinteraksi dengan pihak lain, maka beliau adalah orang yang terbaik. Sebagai seorang pemimpin, beliau adalah orang yang terbaik. Sebagai seorang bapak rumah tangga, Beliau adalah orang yang terbaik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sunnah telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang sangat baik bagi kalian. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dengan sekian banyak kenikmatannya dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah kriteria seseorang itu dikatakan betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala tatkala telah mampu menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya sebagai suri tauladan dalam seluruh sisi kehidupannya. Nah, tentunya yang paling tahu tentang diri kita ya diri kita sendiri. Sudah sejauh mana kita meneladani Rasulullah SAW ya. dalam ibadah? Mungkin kita belum sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam berakidah kita pun masih banyak kekurangannya dalam masalah muamalah interaksi, dalam masalah akhlak, kita masih banyak celahnya. Yang kita sebagai seorang kepala rumah tangga masih banyak melalaikan kewajiban kita. Yang sebagai seorang pemimpin masih banyak melalaikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Maka kitalah yang mampu mengoreksi ya diri-diri kita sendiri kalau dibandingkan kemudian dengan sosok seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin sempurna kita menjalankan kehidupan ini dalam seluruh sisinya sehingga mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah berarti itu menunjukkan semakin tinggi pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah merupakan pengejawantahan realisasi dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tiadalah Rasulullah itu berbicara yang hanya didasarkan kepada hawa nafsu akan tapi dia berbicara sesuai dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Maka marilah kita kemudian pandai-pandai mengkondisikan diri kita untuk menjadikan beliau itu sebagai suri teladan untuk kita yang itu memang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam seluruh sisi kehidupan kita. Jangan sampai kemudian kita sholat, oke, okay, sholatnya mirip yang dilakukan oleh Rasulullah dohirnya, batinnya. Namun jangan sampai kemudian di dalam masalah uh, ketatanegaraan misalnya, dalam masalah uh, bermasyarakat misalnya, dalam masalah menjalankan perekonomian misalnya, kita menjauh dari keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita hanya puas dan mencukupkan diri bahwa yang harus saya tiru dari Rasulullah adalah dalam masalah ibadah semata tidak. Tidak demikian. Akan tapi hendaknya kita mampu meneladani beliau dalam seluruh sisi kehidupan kita. Yang itu merupakan perwujudan dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kita tidak mampu melakukan hal itu karena lemahnya kecintaan kita kepada Allah, karena lemahnya kecintaan kita kepada Rasulullah, dan bahkan kemudian kecintaan kita kita berikan kepada yang lainnya, sehingga kita pun meniru yang lainnya. Ya walinya itu bila kalau yang kemudian kita tiru, kita teladani itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sehingga sebagian dari kaum muslimin itu ada yang mengidolakan mengidolakan sosok seseorang yang mereka adalah orang-orang kafir, yang mereka adalah orang-orang musyrik. Nah, kalau seperti ini yang terjadi wali waliyadzubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim al-mar'u man ahab. Ya, al-mar'u man ahab. Seseorang itu dia akan membersamai dengan siapa yang dia cintai. Bagaimana keadaannya tatkala seseorang mencintai figur-figur orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sehingga kecintaannya ini sampai terwujud di dalam kamarnya. Nah, di sana entah ada tulisan, entah ada gambar macam-macam eh, perkataan-perkataannya yang tertam, ya, terpampang di dinding-dinding di rumahnya. Dan di sana tidak ada sama sekali perwujudan dari kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman. Maka itu pilih Sehingga tatkala Anas bin Malik mendengarkan sabda Rasulullah SAW ini, beliau merasakan kegembiraan yang luar biasa besarnya. Kenapa? Karena dirinya mengatakan aku sungguh cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar. Aku cinta kepada Abu, uh, eh, Utsman dan yang lainnya. Yang mudah-mudahan kecintaanku ini nanti akan menjadikan sebab aku bersama mereka di surga nanti. Yang padahal diriku tidak ada apa-apanya dengan mereka. Inilah sehingga dalam masalah cinta sekalipun kita mesti mengarahkan cinta kita kepada perkara-perkara yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai kita mengidolakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Idolakanlah Rasulullah kah, Abu Bakar kah, Umar ataupun yang lainnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Sehingga mudah-mudahan amal kita yang tidak seberapa, amal soleh kita yang tidak seberapa, dan bahkan dosa kita yang sebegitu besarnya, dengan sebab kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan sebab kita akan membersamai mereka di hari kiamat nanti di surga nanti. Ini satu di antara uh, hadiah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah kecintaan kepada apa yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai karena Allah, membenci pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya satu di antara juga yang masuk ke dalam eh, ibadah-ibadah e, qalbiyah yaitu masalah al khasyyah ya al-khasyah ataupun takut. Maka takut ini pun ada beberapa macam. Ini ada beberapa macam. Di sana ada takut yang diperbolehkan, yaitu takut yang sifatnya adalah tabi'i, tabiat manusia. Seperti seorang takut kepada binatang buas, seperti ada ular berbisa misalnya ada harimau macam-macam ini takut adalah takut yang wajar kita takut pada orang yang e, mereka ringan tangan ya. kita takut pada perampok misalnya ada 10 orang kita sendirian takutnya ada satu takut yang wajar sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hambanya yang sangat mulia Padahal ini seorang yang sangat gagah perkasa, itu Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran, ya, surat Al-Qasas ke-18. Fa'asbaha fil madinati khaifan yatarakob. Ya, Nabi Musa setelah beliau uh, diminta oleh Bani Israel untuk mem untuk membela mereka ya, ketika mereka memiliki uh, apa namanya sedang berselisih dengan orang lain maka Nabi Musa diminta untuk menolong mereka dan kemudian Nabi Musa pun memukul sekali pukul Kau dan bahkan kemudian mati. Maka setelah itu kemudian Nabi Musa dikejar-kejar oleh rombongan e, dari orang yang dipukul dan mati tersebut. Maka ketika itu ya Nabi Musa menjadilah sangat takut ya di kota Mesir khawatir dengan orang-orang yang mengejarnya. Maka ini adalah takut yang eh, apa namanya takut yang sifatnya topi. Tidak mengapa. Akan tapi yang perlu menjadi eh, catatan kita bahwa takut kita dalam masalah topi ini jangan sampai menjadikan sebab. Ya, jangan sampai menjadikan sebab kita meninggalkan kewajiban-kewajiban dan kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa hendaknya yang menjadikan uh, sebab takut topi ini memang sesuatu yang realistis yang nyata, bukan hanya semata-mata angan-angan. maka tidak boleh. Ya misalnya ataupun membesar-besarkan sesuatu. Misalnya ada sekedar uh, kecoa, oh, kita takutnya luar biasa, sampai pun melihatnya pun takut ya jangan. Ini nanti bermasalah kalau seperti itu. Sampai-sampai mau ke, eh, misalnya mengambil air wudhu pun takut sama kecoa. Nah, jangan sampai kemudian rasa takut yang semacam itu menjadikan sebab seorang lari dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takut kepada sesuatu yang samar. Seperti seorang yang takut kepada misalnya orang yang telah meninggal yang ada di kuburan ataupun seorang takut kepada uh, makhluk halus misalnya gitu ya. Kalau lewat di sana, uh, takut dan bahkan kemudian eh, takutnya itu membawa dirinya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takutnya kepada kuburan, kepada sesuatu yang tidak tampak tadi, kemudian dirinya melakukan perkara-perkara yang dilarang, seperti memberikan sesajian supaya tidak mengganggu saya, orang yang telah mati, yang dikubur itu ataupun eh, roh-roh jahat itu tidak mengganggu saya kemudian memberikan sesajian kepada mereka. Maka tentunya takut yang semacam ini adalah takut yang terlarang yang bahkan ini bisa membuat seorang kepada kesyirikan. Kita tidak boleh kemudian mengatakan bahwa kalau kita tidak memberikan sesajian kepada mereka, mereka akan memberikan balak kepada kita. Ya, memberikan bahaya kepada kita. Ini tidak boleh. Sehingga dalam hal ini banyak sekali uh, dari kalangan kaum muslimin yang kemudian terperosok ke dalam jurang kesirikan gara-gara takut kepada sesuatu yang masih samar, yang tersembunyi. Ya, memberikan sajian. Bahkan uh, ketika seorang yang terjun dalam dunia proyek, proyek yang besar ini harus mengorbankan sesuatu yang besar bahkan ada yang dikorbankan berupa hewan dan bahkan mungkin manusia yang dikorbankan ini tentunya sangat tidak dibenarkan di dalam agama dan kemudian yang ketiga itu takut yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan suatu sebab yang tidak jelas ya karena takut kepada celaan manusia misalnya seseorang tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar karena takut dengan caci makian manusia maka seorang meninggalkan syarat agama yang perempuan misalnya tidak mau memakai pakaian muslimah kenapa karena nanti kalau memakai pakaian muslimah dicaci maki dikatakan kudisen kah dikatakan uh, apa namanya karena memiliki body yang jelek dan semacamnya maka kemudian tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan nabinya perintahkan ini takut yang dicela Kemudian yang terakhir itu takut yang berupa ibadah. Ya, takut yang berupa ibadah. Dan takut yang berupa ibadah ini harus semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah diperbolehkan ya untuk diberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti seorang takut dengan neraka Allah. Sehingga dengan rasa takutnya ini seorang berusaha untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut itu sendiri sebagai sebuah ibadah kepada Allah. Maka tidak boleh kemudian kita berikan rasa takut semacam ini, takut ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala seseorang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, tidak memiliki rasa takut kepada Allah, tidak memiliki rasa takut kepada adab Allah, maka dia kemudian akan memperturutkan hawa nafsunya. Hadis sebagaimana dikatakan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Al-insanu idalam lam yakhaf min Allah ittaba'a hawahu wala siyama kana taliban malam yahsul Manusia tatkala mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mengikuti hawa nafsunya. Lebih-lebih lagi tatkala di, dirinya belumlah mampu untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginannya, maka dia akan semakin uh, mengikuti hawa nafsunya. Maka takut yang semacam ini tidak boleh kecuali hanya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa takut ini akan senantiasa kita peroleh manakala kita yang pertama adalah memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu. Tatkala seorang tidak memiliki ilmu, itu maksudnya adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah, ilmu yang berkaitan dengan agama Allah, maka sangat sulit bagi dirinya untuk bisa takut kepada Allah. Bagaimana mungkin dia mau takut kepada Allah sementara dirinya adalah orang yang jahil. Orang yang tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fatir ayat ke-28 berfirman Innama yahshallaha min aibatihi al-ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya, orang-orang yang memiliki ilmu, ya, orang-orang yang memiliki ilmu. Dan juga suatu ketika Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud mengatakan Laisal ilmu birriwayah Inamal ilmu khasyatullah Ya ilmu seperti apakah yang akan menjadikan sebab seseorang takut kepada Allah ya, adalah ilmu pengetahuan agama. Ya, ilmu pengetahuan agama. Namun bahwa sesemata-mata seorang itu memiliki ilmu agama itu bukanlah ataupun belumlah dikatakan cukup sehingga dirinya betul-betul kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata orang itu banyak ilmunya belum menjamin dirinya akan takut kepada Allah. Nah, akan dikatakan dirinya betul-betul orang yang berilmu tatkala ilmu yang di, dia miliki itu membawa dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Yang pertama, itu kita mempelajari ilmu tentang eh, Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, eh, tentang balasan-balasan yang hendak Allah berikan dari kiamat, maka ini mudah-mudahan akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita e, berusaha untuk mempelajari tentang neraka dan dahsyatnya neraka sehingga kita pun juga akan e, bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah yaitu jangan sampai eh, kita itu memiliki rasa pasti mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga kita akan terhalang untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kemudian kita merasa wah saya tidak punya dosa. Ini sangat bahaya. Akan menjadikan seorang tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hendaknya kita senantiasa merasa jangan-jangan nanti saya mati sedangkan dosa saya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jangan saya tidak bisa bertaubat kepada Allah sehingga saya pun akan suul khotimah. Ya seakan su'ul khotimah itu mati dalam keadaan akhir yang sangat buruk. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita pahami dan lebih penting daripada itu bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu marilah kita memupuk rasa cinta itu cinta yang pertama cinta kepada Allah dan cinta yang akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita pun hendaknya eh, memperbanyak memupuk rasa takut kita kepada Allah eh, sehingga dengan dua sifat ini akan semakin dekatlah kita mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian kita e, menyalahgunakan kecintaan yang kita miliki yang Allah berikan kepada kita dan juga janganlah sampai rasa takut yang ada pada diri kita itu justru akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali kekurangan dan kesalahannya yang itu semata-mata karena uh, kebutuhan kami pribadi. Namun kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita kembalikan. Baik jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya dan Insyaallah Allah saat lagi kita akan lanjut kepada sesi yang kedua kepada sahabat muslim pendengar radio muslim yang ingin melayangkan pertanyaan kami persilakan Anda untuk mengirimkan pertanyaan baik melalui SMS ataupun melalui aplikasi WhatsApp di nomor kami di 0823 27275333. Dan alhamdulillah Ustaz telah masuk tiga pertanyaan sementara ini di meja Radio Muslim. Langsung saya bacakan ya Ustaz. Ya, betul. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah perkataan orang-orang yang berkata, Aku tidak membutuhkan surganya Allah karena yang aku butuhkan adalah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah apakah aku dimasukkan ke dalam surga ataupun dilemparkan ke dalam neraka asalkan Allah tetap cinta padaku. Benarkah pertanyaan benarkah pernyataan ini Ustaz? Mohon dijelaskan. Baik. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Memang terkadang e, semangatnya seseorang untuk menjalankan ibadah kepada Allah, semangatnya seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah itu membawa dirinya ya sampai pada tingkat saya tidak butuh balasan. Kenapa? Karena kalau kita masih butuh balasan itu berarti kita masih pamrih di dalam beribadah kepada Allah. Berarti kita belum ikhlas. Saudaraku yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala sungguh ini perkataan yang tidak benar. Ini adalah pernyataan yang keliru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita, ya mengajarkan kepada kita agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surganya dan bahkan kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk meminta surga yang tertinggi ya untuk meminta surga yang tertinggi dan kita pun juga diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita agar kita berlindung dari neraka jahanam di akhir uh, salat kita sebelum salam. Ya. Kemudian ketika pada bulan Ramadan setelah salat witir dan seterusnya, maka kita diperintahkan untuk memohon jannah uh, surga Allah dan kita diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adabnya. Wahai saudaraku yang saya muliakan karena Allah, janganlah kita merasa sombong. Kita merasa mampu untuk menghadang, untuk merasakan betapa dahsyatnya siksa Allah. Yang kita sendiri ini di dunia, kalau kita kemudian uh, semisal disiksa dengan dibakar, dibakar sebagian tubuh kita dan kemudian tubuh kita yang lain, misalnya kepala, kita tidak dibakar, namun badan kepala dibakar, kayak apa rasanya? Ini baru di dunia. Jangan kemudian kita merasa sombong mampu untuk menghadapi siksa Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, maka janganlah sampai kita kemudian terjebak kepada perkataan yang seakan-akan bagus. Saya beribadah ikhlas karena Allah tidak menginginkan balasan dari Allah. Allah mau masukkan saya ke surga ataupun ke neraka. Yang penting Allah mencintai saya. Justru bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tatkala Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Kita ingat sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Allah itu memiliki seratus cabang rahmat. Allah turunkan satu cabang ke muka bumi ini dan Allah masih simpan yang 99 cabang rahmatnya. Yang mana rahmat yang 99 ini akan Allah berikan kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Maka kalaulah kemudian kita mengharapkan kecintaan Allah, maka jangan lupa harapkanlah juga berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita mengatakan mengharap cinta kepada Allah namun kita tidak mengharapkan uh, surganya, silahkan Allah memasukkan saya ke neraka, surga itu ya, tidak penting. Yang penting saya harapkan adalah yang saya harapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini adalah ungkapan yang tidak benar. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawaban dari pertanyaan pertama dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Masih dari hamba Allah di Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah ciri-ciri kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Karena saya melihat banyak orang yang meskipun ia melaksanakan amalan-amalan bid'ah, bahkan berbangga-bangga dengannya, namun mereka mengaku-ngaku bahwa Allah mencintainya. Mohon penjelasannya Ustaz. Taib. Yang pertama, seseorang itu dikatakan ya, memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala jelas bahwa eh, dirinya itu adalah orang yang senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya. Ya, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Qudsi ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang yang paling aku cintai adalah ya kata Allah dalam hadis orang yang paling aku cintai adalah orang yang melaksanakan ma iftarattuhu alaih ya itu orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah yang sifatnya wajib yang pertama kemudian yang kedua yaitu seorang tadi melakukan perkara-perkara yang disunahkan. Ya, melakukan perkara-perkara yang disunahkan. Ya. Ini kata Allah dalam diskusi. Maka siapapun yang membiasakan diri melakukan perkara-perkara yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya perintah namun tidak wajib, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dirinya. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka ketika seorang itu sudah dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akulah yang akan menjadi penglihatannya. Artinya bahasanya orang tadi akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memandang perkara-perkara yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akulah yang akan menjadi eh, pendengarannya. Dia pun akan mendengarkan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akulah yang akan menjadi uh, tangannya untuk menyentuh. Dia pun akan menyentuh perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menyentuh perkara-perkara yang haram. Dan uh, dialah yang akan menjadi kakinya kemana dia melangkah, maka dia pun akan melangkahkan kakinya e, menuju kepada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kiranya ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban dari Amin. pertanyaan yang kedua dan kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dan sekaligus pertanyaan terakhir pada kesempatan malam hari ini. Baik. Uh, ini agak sedikit di luar tema Ustaz. Yeah. Pertanyaan dari Mas Zainu Caksono di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, apabila seseorang masbuk dalam sholat berjamaah dan ia tertinggal dua rakaat dari imam Ketika imam duduk tasyahud akhir, apakah sang masbuk tadi membaca bacaan tasyahud awal ataukah tasyahud akhir seperti halnya imam? Mohon dijawab Ustadz Baik Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa illa billah amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan kemudian Rasulullah mengatakan junilal imamu liyutamma bih. Ya imam itu diangkat dalam rangka supaya diikuti. Maka ketika imam bertakbir maka takbirlah. Ketika imam uh, rukuk maka rukuklah ya, dan seterusnya. Ketika imam baca waladolin maka bacalah amin. Maka dari hadis ini kita mengambil faedah pelajaran apa yang dilakukan oleh imam maka kita pun melakukannya. Lebih-lebih lagi bacaan tahiyat. Ya maka bacaan tahiyat ataupun tasyahud itu sebetulnya awal dan akhir tidak mengapa dibaca sama. Ya, dan bahkan e, ketika kita membaca tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa dan bahkan bisa dilihat di dalam kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syamdul Andim bin Badawi. Bahkan pada tasyahud awal kita diperkenankan untuk berdoa. Ya dengan doa-doa sebagaimana doa yang diucapkan ketika seorang hendak e, salam itu ketika membaca tasyaud akhir. Maka tidak mengapa kemudian e, saudara melakukan tasyahud membaca tasyahud akhir sebagaimana yang dibaca oleh imamnya. Dan ini pun sesuai dengan sabda Rasul tadi yaitu ketika imam dalam satu keadaan maka ikutilah keadaan imam cuman ke, e, kecuali atau kalau imam sudah salam maka kemudian kita menyempurnakan kekurangan kita. Yang membedakan itu saja wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan start atas Amin. jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya dan demikianlah karena sudah tidak ada pertanyaan yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Eh, demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini dan Ustadz mungkin Ustadz bisa menyampaikan satu dua patah kata untuk uh, pendengar radio Muslim uh, dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari kajian di, di kesempatan malam hari ini. Silakan ya. Ustadz. Taib. Yang terpenting bagi kita marilah kita arahkan ya. Kita arahkan cinta kita. Kita persembahkan cinta kita yang pertama kepada Allah dan kedua kepada perkara-perkara yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita arahkan, jangan kita gunakan, jangan kita persembahkan cinta kita dalam rangka untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Satu contohnya adalah seseorang yang memadu kasih, memadu cinta dalam rangka untuk memperingati Valentine Day. Memperingati hari Valentine adalah satu di antara contoh ya, satu di antara contoh pelampiasan cinta yang salah yang bertentangan dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita saling tolong menolong, saling tegur, sapa, kemudian saling koreksi, saling memberikan wasiat antara kita sehingga mudah-mudahan kita pun akan bisa semakin menyempurnakan eh, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, kita akan semakin bisa memupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Eh, tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan, melakukan setiap kebaikan dan uh, tolong menolonglah kalian dalam menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan jangan tolong menolong kalian dalam perbuatan dosa dan pelampauan batas ataupun permusuhan. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.